Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asif Raja rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-385 dari Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik dia mengatakan tatapan terakhir tuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau membuka tirai di hari Senin ketika itu. Aku melihat wajah Nabi seakan-akan dia adalah lembaran mushaf yang putih berseri-seri bercahaya dan manusia para sahabat ketika itu sholat bermakmum dengan Abu Bakar. Dan Nabi berisarat kepada para sahabatnya makna isyaratnya usbutu. Tetaplah kalian ya, ya tetaplah kalian lanjutkan. Dan Abu Bakar mengimami mereka lantas wa alqa sijfa Nabi kemudian ma Asijfa maknanya tirai. tapi kemudian menjulurkan tirai, menutup tirai setelah tadi menyingkapnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat min akhiri dzalikal yaum di akhir hari itu. Hadis ini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Isi hadis ini penjelasan tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di waktu duha pada hari Senin. Dan salat an-nasu dan para sahabat salat subuh pada hari itu di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam istadabi al-marad eh, penyakit atau sakit itu demikian hebat pada beliau pada hari itu. Eh, beliau membuka tirai dan memandangi para sahabatnya yang baris teratur, sufufan berbaris, muntazimin teratur, dalam keadaan khudu, tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah, menyembah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan takut dengan siksa Allah. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat dalam kondisi ini demikian, Nabi tersenyum. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Anas, "Tsumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dahikan, tersenyum e, ribtatan karena senang, wafarohan senang, sururan gembira dengan umatnya yang mengerjakan salat berjamaah. Dan Anas memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitil kalahdah ketika itu. Dan dia gambarkan e, wajah Nabi dengan keterangan sebagai berikut seakan-akan lembaran mushaf. Maknanya fisofa. Wajahnya e, ceria atau jernih. Wajah Nabi ketika itu jernih. Wal tanpa indah wal baha berseri-seri wal jamal indah wal israq dan bercahaya ya. Nabi e, gembira dan senang melihat umatnya yang e, ramai ini, sholat berjamaah. Kemudian Nabi menjulurkan tirai alaih salatu wassalam dalam keadaan gembira. Karena satu pemandangan yang menggembirakan. Satu potret yang menyenangkan umatnya kumpul di masjid mengerjakan salat. Akara Allahu aina nabiyhi maka Allah Subhanahu wa taala senangkan jiwa atau diri nabinya sallallahu wasallamuhu dengan potret yang menggembirakan dan keadaan yang menyenangkan. Maka eh, maka senyum dan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senyum gembira dan gembira. Qarat ainuhu senang diri Nabi dengan pemandangan yang menggembirakan ini. Walam yakun al-amru dan tidaklah permasalahan tentang kedudukan salat, mulianya salat itu ter, eh, berkaitan cuma sampai batas ini saja di hari-hari terakhirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Ali radhiallahu anhu mengatakan sebagian diet kelima Ahmad dalam musnad dengan sanad yang kuat karena akhir kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata salata ittaqallah fima malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Ya bertakwalah kalian kepada Allah dalam sikap kalian terhadap budak-budak kalian. Bahkan bahkan jahat terdapat penjelasan yang lebih lebih lagi ini penjelasan yang lebih luar biasa lagi min hadza dari ini Diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanat yang kuat dari Anas. Anas mengatakan, mayoritas wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kematian, bahkan ketika beliau yugharir, ya, ketika beliau sakaratul maut, ketika nyawanya ada di tenggorokannya, ketika nyawanya beliau ada di tenggorokannya, ya, yang Nabi yang keluar dari lisan Nabi ketika itu as-salata wa ma malakat aimanukum. Jaga salat. Dan apa yang dan budak-budak yang kalian miliki. Dan Ja'a dan demikian juga dari Ummu Salamah radhiallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Anahu kana ammatu wasiyatin Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam ingda mautihi." Mayoritas bolak-balik yang Nabi wasiatkan. Ini diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di titik-titik kehidupan akhir kehidupan beliau adalah as-salata salata wa ma malakat aimanukum jaga solat jaga salat dan tunaikan hak budak-budak kalian hatta ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi ini, itu yujaljiluha ciluha menggoncangkannya di dadanya wa ma yafidu biha dan apa yang diluncurkan oleh lisannya dan itulah yang diluncurkan oleh lisannya. Maka ini semua menunjukkan agungnya kedudukan salat dalam Islam. Maka tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, para sahabat pun gembira sangat gembira. Mereka mengira bahasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam akan datang maju untuk mengimami mereka di salat subuh ketika itu. Namun Nabi berisyarat pada Abu Bakar dan para sahabat yang bersamanya. Makna isyaratnya Nabi tidak e, karena sakitnya Nabi tidak kuat untuk ngomong pakai bahasa isyarat maknanya bisa dipahami usbutu tetaplah di situ lanjutkan kemudian setelah Nabi berisyarat Nabi kemudian menjulurkan tirai ay akha di alqa maknanya akha menjulurkan asijfa artinya asitaroh tirai dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tetap di rumahnya sampai dicabutlah nyawa beliau sallallahu Alaihi Wasallam hina istadda ad-duha. Ketika duha itu di puncak panasnya. minta di yaum di hari itu. Mungkin jam 10 atau jam 11 di pagi hari. Jam wafat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wa asainilah yang benar bahasanya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam indamashtaddat duha. Ketika duha itu ada pada puncaknya. Fi dzalikal di hari itu dan ini adalah ijma para ahli sirah Nabi. Ada pohon uh, yang tadi uh, riwayat yang baru saja kita baca Rasulullah wafat di akhir hari itu yang bisa dipahami sore hari. Berarti Senin sore. La'alla al-murad bidhalika boleh jadi yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah tahakukun nasi minal khobari. Yakinnya para sahabat wafatnya Nabi. Itu sore harinya. Kalau real Nabi wafat itu duha. Mungkin jam sepuluhan di waktu duha. Namun tahakuk pastinya eh, anas para sahabat kalau Nabi itu wafat dengan segala dengan didahului berbagai macam peristiwa sebelum mereka yakin itu yakinnya di sore hari Senin sore. Di Li'annahu karena awal makubita di awal Nabi dicabut nyawanya itu ketika duha itu di puncak duha di hari Senin. Dan setelah itu asbaha anasufi amrim marid. Orang dalam kebingungan wa fi syakkin. Mereka ragu-ragu tentang kebenaran berita ini. Mereka mencari Abu Bakar. Falam matatkala Abu Bakar memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar membaca ayat mulia ini innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sejak engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Tsumma qabbala baina 'ainaihi. Kemudian Abu Bakar mencium kening Nabi di antara dua mata beliau. Thumma khataba an-nasa kemudian Abu Bakar berjamah kepada para sahabat. Mukhbiran bihadil faji'ah al-kubra. Mengabarkan musibah besar dan musibah agung yang baru saja terjadi. Kemudian selanjutnya dari Al-Aswad dari Aisyah, Aisyah mengatakan, aku adalah sandaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersandar di dadaku, atau beliau mengatakan di pangkuanku. Pada Nabi minta bitostin satu wadah sejenis baskom untuk kemudian beliau kencing di situ, thumma bala, kemudian beliau kencing, famata dan tak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, di sini perawi ragu-ragu apakah di dada, apakah Aisyah mengatakan di dadanya ataukah di pangkuannya. Namun riwayat riat yang lain menunjukkan bahasanya Ibunda Aisyah adalah sandaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersandar di dada Aisyah. Dan perlu diketahui bahasanya ya, orang Syiah bikin mereka tidak riba dengan riwayat ini, kemudian mereka bikin riwayat palsu bahasanya Nabi meninggal di pangkuannya Ali. Ini Nabi meninggal dunia di pangkuannya Ali. Ini mereka sangat tidak rida dengan riwayat yang mengatakan Nabi meninggal di pangkuan atau bahkan di dada dan peluan Aisyah. Karena mereka yakini Aisyah itu itu kafirah, kafir, ahli nar. Gimana Nabi wafat dalam keadaan dipeluk Aisyah. <clears throat> maka mereka bikin hadis palsu. Yang kemudian hadis palsunya mengatakan Nabi wafat di pangkuan Ali. Wakana badaul marad dan e, awal sakitnya Nabi yang ber, yang berujung pada kematian wastada alaih dan kematiannya e, sakitnya itu tambah parah di hari Senin sebelum Senin sebelum Senin wafatnya Nabi seminggu sepekan eh, Nabi mulai sakit parah itu Senin sebelum Senin Allah di matafi Senin yang Nabi mati atau meninggal dunia ketika itu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Senin itu di Senin sebelumnya minta izin pada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiallahu anha dan mereka para istrinya pun mengizinkan hal itu, merelakan hak mereka. Perlu diketahui ini fikih berat poligami ketika sakit tetap wajib pindah pindah rumah. Sakit itu tetap wajib pindah rumah ketika itu e, jatah giliran istri yang lain. Ketika kemudian ya, jatahnya di sini cuma sehari, kemudian ya, kemudian hari berikutnya jatah istri yang kedua, ya maka sambil sakit-sakit, sambil menggigil, sambil ya, sambil panas dingin pindah ke istri yang lain, ya, ke rumah istri yang lain. Ya. Dan itu lumayan kalau itu bantul sama seliman itu lumayan itu. Eh, Ya, maka Nabi di ketika sakit beliau masih ringan beliau pindah-pindah. Ya, sebelum hari Senin ketika itu Nabi sudah mulai sakit. Namun Nabi pindah-pindah tetap seperti biasa. Hari ini di sini, hari berikutnya pindah tempat, istri berikutnya kemudian pindah. Nah di hari Senin yang sebelum Senin Nabi sudah berat. Ya, dan ketika uh, ketika sebelum Eh, sebelum beliau berat, ya, beliau bolak-balik nanya, kapan hari Aisyah? Kapan hari Aisyah? Demikian eh, ya, beliau tanyakan bolak-balik keinginan Nabi untuk berada di rumah Aisyah. Akhirnya ketika beliau kondisinya sudah semakin berat di Senin sebelum Senin, Nabi minta izin sama istri-istrinya agar mereka merelakan hak gilirannya Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah tanpa pindah-pindah dan mereka semua mengizinkannya dengan kerelaan hatinya tanpa terpaksa. Fakharaja baina nah ketika e, Nabi dipindahkan ke tempat Aisyah bisa kita bayangkan kondisi sakit beliau kharaja baina rajulaini. Beliau keluar ke tempat rumah Aisyah dipapah dua orang. Takhutur jelahu fil ardi. Dua kaki Nabi itu membuat garis di, di tanah. Artinya betul-betul sakit berat. Ya, beliau tidak bisa melangkahkan kaki membantu orang yang memapah beliau dua kakinya itu membuat garis takhutu membuat garis rijalahu dua kakinya fil arti di, di tanah untuk pindah dipindahkan ke rumah Aisyah. Meskipun sudah kondisinya sudah sakit berat, semaka nama istidatil marat Meskipun sakit beliau tambah berat. yakhuju wa yusalli, tetap ke masjid dan sholat binasi jadi imam. Ini itu dalam keadaan padahal kondisi sakitnya tadi ya untuk pindah ke tempatnya Aisyah dipapah pakai dua orang. Nabi tetap jadi imam. Merasa masih kuat. Ya, lain dengan sebagian orang sekarang, ya, anget dikit sudah ah, di rumah saja. Ya. Pening-pening dikit ah rusuh, ya. ya. Cuma pening-pening dikit, cenut-cenut dikit ah di rumah saja. Ya, lihat Nabi saw. <clears throat> Hatta idha marotan istadda bihil marot. Sampai ketika istadda bihil marot, sakitnya tambah berat. Maka beliau minta pada istrinya untuk mendatangkan tujuh kirbah air. Ya, tujuh kirbah air. Ya, kemudian di uh, Kemudian itu kemudian dituangkan pada Nabi waktu salat pada waktu salat untuk menyegarkan badan Nabi. Falamma fa'alna maka setelah mereka para istrinya yang mengumpulkan apa yang Nabi minta ya, kharaja ila nasi maka beliau keluar rumah menemui para sahabatnya di masjid kemudian salat jadi imam bagi mereka. Wa kana akhiru salatin sallaha bihim yaumal jumu'ati. Dan hari terakhir Nabi jadi imam, ya hari terakhir Nabi jadi imam adalah hari Jumat. Hari terakhir Nabi jadi imam. Tidak dijelaskan sampai sholat apa Nabi kuat jadi imam. Summa tawalal imam mata kemudian yang jadi imam salat adalah Abu Bakar atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar itu jadi imam mengimami para sahabat sejak hari Jumat ketika Nabi masih hidup. Abu Bakar ini mengimami salat sejak hari Jumat sampai salat subuh hari Senin. Setelah itu barulah wafat sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di, di sini kemudian Bunda Aisyah menceritakan Nabi Da'am meminta wadah untuk kemudian kencing, kemudian Nabi kencing dan meninggal dunia setelah itu. Ay, artinya Nabi minta satu wadah untuk kencing karena rasa sakit kot istad dabi. Karena rasa sakit itu istad dabihi sangatlah berat pada Nabi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk berdiri dan bangkit untuk kencing, untuk pergi ke tempat kencing. Dan terdapat dalam satu riwayat di Sahih Bukhari dari Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dalam keadaan Nabi itu baina sahri wa nahri. Di antara ya, sahar dan nahar. Sahar itu ari atu e, paru-paru. Ini dada. Tentu paru-paru letaknya di dada. An-nahar itu dada bagian atas. Maka posisi kepala Nabi ketika wafat itu di pelukan Ibunda Aisyah. Di antara kemudian posisi paru-parunya dan eh, dan nahar. Nahar itu di eh, atasnya dada, puncaknya dada perbatasan dengan eh, dengan leher. Wahada makna dan riwayat ini semakna dengan riwayat yang kita baca kuntu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di dadaku ketika beliau wafat. Uh, perlu diketahui bahasanya uh, penggemar klinik dan sejenis itu mereka beralasan Eh, kenapa kemudian ada ritual eh, sumur dari tujuh air dari tujuh sumur mereka beralasan dengan tujuh kirbah ya, tujuh kirbah yang Nabi minta eh, untuk mandi beliau hmm. saya pernah baca tulisan orang eh, ya, klinik itu ya, penggemar klinik beralasan kenapa ada tujuh sumur tujuh air eh, air dari tujuh sumur. Ini, maka didalili pakai Nabi wafat ini, ketika beliau sakit beliau minta air tujuh kirba. <clears throat> Maka kita katakan tujuh kirba itu tidak mesti harus tujuh sumur. Ini, Boleh jadi satu sumur cukup untuk tujuh kirba. <clears throat> Karena kirba itu wadah eh, wadah air terbuat dari kulit. <clears throat> Maka itu tidak mengharuskan kalau itu dari sumur yang berbeda-beda. <clears throat> Dan al-zahir dari tujuh ini adalah dan ini adalah waqiatul ain kasuistik. Bukan syariat yang bersifat e, general. namun ini kasuistik. Nabi boleh jadi merasa perlu air dalam jumlah yang banyak untuk menyegarkan badan beliau, maka beliau kemudian meminta dengan e, meminta secara khusus sekian kirba Ya. Kemudian dari Al-Qasim bin Muhammad <clears throat> Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Berarti ini keponakan Aisyah. Dari Aisyah anak kalat Aisyah mengatakan aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bil maut dan beliau dalam keadaan sakaratul maut di menjelang kematian beliau. Di dekat Nabi ketika itu ada wadah isinya air. Nabi masukkan tangannya di wadah itu dan tangannya dipakai untuk kemudian beliau usap wajahnya dengan air. kemudian Nabi mengatakan Allahumma ini ala mungkarat atau ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut atau kesusahan kematian. Catatan kaki, Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya dan sanad hadis di atas dhaif karena majhulnya Musa bin Sirjis atau Musa bin Sarjis. Akan tapi terdapat dalam Sahih Bukhari dari jalurnya Zakwan bekas budanya Aisyah radhiallahu anha Sunnya Ibu Aisyah mengatakan, Sunnya <clears throat> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baina yadaihi di hadapan beliau ada rokwatun. Rokwatun adalah gelas dari kulit ya, gelas minum dari kulit atau ulbaton atau wadah isinya air. Umar salah satu perawi ragu-ragu. Maka mulai Nabi masukkan dua tangannya ke dalam air, kemudian beliau gunakan dua tangan tersebut untuk mengusap wajahnya sambil mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah sesungguhnya kematian itu memiliki kesusahan. Kemudian Nabi tegakkan tangannya sambil mengatakan fi rafiqil a'la hatta qubida. Sampai Nabi wafat, setelah wafat pada saat wafat lemeslah tangan yang beliau tadi tegakkan wa malat yaduhu. Kemudian lemeslah dan condonglah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isi konten dari uh, riwayat yang kita baca adalah benar adanya semakna dengan hadis yang ada dalam riwayat Bukhari. Penjelasannya aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa bil maut artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matat kala badaat mulai tuk batu ruhuhu ya rohnya dicabut maka ibunda Aisyah memandangi Nabi di dekat Nabi terdapat kodahun kodah artinya wadah yang dipakai untuk minum berarti gelas Wa yadahu Nabi masukkan tangannya di wadah tersebut dan Nabi usap wajahnya dengan air. Semuanya terpilihanah kemudian Nabi berdoa minta sama Allah agar dibantu menghadapi sakaratul maut. Dan Nabi mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Sambil mengatakan inna lil mauti sakarat. Ya, sakarat itu artinya syiddah. Kesusahan. wajahun, Rasa sakit. Alamun rasa sakit. Kemudian Nabi tengadahkan tangannya, Nabi angkat ke atas. Sambil Nabi katakan, Fi rafiqil a'la. Hatta kubita sampai Nabi wafat, kemudian tangan beliau lemas. Allahumma a'ini ala mungkarat. Mungkarat di sini maknanya syadaid kesusahan. Maka ya Allah bantulah aku untuk menghadapi kesusahan kematian. Dan dalam kesusahan kematian ini takfirun terhadap penghapusan terdapat penghapusan dosa warif adun. Dan jika tidak ada dosa, maka ini akan jadi sebab naiknya derajat seperti musibah. Statusnya seperti musibah. Dalam uh, dan juga dihatkanlah atirmi di dalam jamiknya dengan menggunakan rumaratil maut. Rumaratil maut sama syiddah, kesusahan, kematian. Kemudian dari Ibnu Umar dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku tidak iri dengan seseorang karena enaknya kematiannya setelah aku melihat susahnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki dua hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi jami'nya. Namun hadis yang dibawakan oleh At-Tirmidzi sanadnya dhaif. Karena ada rawinya yang majhul yaitu Abdurrahman ibn Al-Ala. Akan tapi terdapat dari Aisyah dalam Sahih Bukhari yang mendukungnya. Aisyah mengatakan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan sungguh Nabi dalam pelukanku di antara hakinah dan dakinah. Fal akru maut di ahadin maka aku tidaklah membenci ya, tidaklah kemudian punya pandangan negatif sidatal maut li ahadin ketika melihat dan mengetahui ada seorang yang meninggalnya dengan cara susah. Abadan sama sekali setelah itu aku tidak punya pandangan negatif. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah aku melihat betapa beratnya kematian proses kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Hakinah dan takinah sebentar. ini, uh, atas ini atas dada atas dengan leher Zakinah asfal batan mimma eh, bagian bawah perut di dekat pusar. Atau sama, sama dengan Hakina Bisa juga artinya nukrotun nahar. Lakuan leher. Lakuan leher. Leher dengan dada ada lakuan. Ini namanya hakina Juga bisa disebut juga zakina. Nah, e, penjelasannya nih Ibunda Aisyah maksudkan lau annaha alimat. Kalau seandainya beliau mengetahui ada seorang yang meninggal dengan mati yang enak mudah. Tidak nampaknya tidak beliau tidak merasakan rasa sakit atau kemudian e, rasa sakit tidak pula capek, maka beliau tidaklah iri dengannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa beliau di detik-detik terakhir beliau ketika beliau meninggal dunia, siddatun wa wajaun syadidun. Rasa sakit dan rasa sakit yang luar biasa. Padahal beliau adalah manusia paling mulia. Gitu. Padahal beliau adalah manusia yang terbaik. Dan apa yang menimpa Nabi berupa sakit yang berat dan sakaratul maut bisa tapi dengan sebab Nabi punya ganjaran untuk Nabi ganjaran dua kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sakit beliau dan beliau yu'aku wa'kan syadidan. Beliau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Wakul tak ku katakan, wahai Nabi, sungguh engkau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Kultu maka uh, Ibu, uh, eh, Ibu Mas'ud mengatakan, inadaka sesungguhnya hal itu karena untukmu ganjaran dua kali lipat. Nabi mengatakan ajal betul. Tidak ada seorang pun muslim yang tertimpa ya, kesusahan dan penderitaan kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daun pohon. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih tentang pemakaman Nabi. Ye, ya, akhirnya sebagai kata putusnya Abu Bakar mengatakan Aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis yang tidak aku lupakan, yang aku ingat betul. Nabi mengatakan, tidaklah Allah muafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah ingin agar sang nabi itu dimakamkan di situ. Ini hadis yang didengar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan makam kalah Nabi di tempat Firas tempat tidurnya Nabi. Pas di situ tempat tidurnya Nabi bawahnya jadikan sebagai makamnya. Catatan kaki dua di sini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di Jami' dan hadis di atas sanatnya ada Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki yang dia baik akan tapi di sini sahih karena sejumlah penguatnya. Penjelasannya perselisihan para sahabat tentang pemakaman Nabi ada ada dua dua sisi. Yang pertama, apakah Nabi dimakamkan ataukah tidak? itu diperselisihkan. Setelah itu, jika Nabi dimakamkan di tempat manakah Nabi dimakamkan? Dan perselisihan ini adalah satu hal yang wajar. Karena ini kejadian pertama. belum pernah dialami oleh para sahabat. Wafatnya seorang Nabi. Ini gimana perlakuannya? Gimana perlakuan yang semestinya diberikan? Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kalimat yang aku betul-betul ingat. Ini litakit untuk menegaskan berita dan menegaskannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi kecuali di tempat yang Allah ingin agar dia dimakamkan di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan wafat di rumah Aisyah. Radhiallahu anha di tempat tidurnya Aisyah. Maka para sahabat sepakat berdasarkan hadis ini wa istinatan ila hadhi riwayah dan bersandarkan pada riwayat yang dikutip oleh Siddiqul Ummah radhiyallahu anhu untuk makamkan Nabi di tempat di situ tempat tidurnya Nabi. Maka Abu Tolha kemudian membuat kalian di bawah tempat tidur Nabi yang Nabi wafat di atasnya kemudian Nabi nantinya dimakamkan di situ. Maka tukang gali kuburnya adalah Abu Talha radallahu anhu. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.